Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah para hadirin dari Allah para pencinta-pencinta ilmu dan pecinta Al-Quran serta pecinta syair Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab at fi Adab Hamal Al-Quran karya Imam Nawawi yang menjelaskan tentang adab-adab kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau menjaga yang pernah kita hafal dari Al-Quran. Kalau minggu yang lalu kita bahas tentang ayat yang membahas tentang baca Al-Quran di malam hari Kemarin karena baru dibahas satu ayat, insya Allah ini dibahas lagi di hadis-hadis selanjutnya. Di sini ada riwayat dari Sahihain. Qala Syekh Muhammad rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi bid amin. Nabi Muhammad mengatakan, "Ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli min al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ngomong sama istrinya. Salah satu dari istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah Hafsah ketika itu. Ngomong, "Ni'mal rajul Abdullah laukana yusalli minal Hamba yang enak, yang bagus, yang baik itu Abdullah. Maksudnya ponaannya. Kalau dia sholat malam, laukana yusalli Jadi Abdullah bin Umar ini baik, tapi dia bisa jadi lebih baik kalau dia itu sholat malam. Nah mendengar berita ini langsung disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Hafsah, Sayyidah Hafsah mengatakan Nabi Muhammad SAW baik kita tahu tadi malam Sebenarnya sebaik-baik hambanya Allah itu adalah engkau Kalau engkau sholat malam Berarti kalau ada huruf law ini Kalau ilmu namanya harf imtina dan wujud Jadi huruf yang mencegah untuk adanya sesuatu Kata-kata law berarti sebelum itu tidak ada sesuatu jadi berarti Abdullah bin Umar sebelum itu dia belum sholat lain. Tapi Nabi Muhammad SAW sayang kepada Abdullah. Ini orang baik kok nggak sholat malam. Jadi Nabi Muhammad kepengen sahabatnya itu naik levelnya tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah baik, pengen lebih baik lagi. Jadi kalau pintar, dia pengen lebih pintar lagi. Terus sampai jenius. Terus sampai nembus. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW Makanya Nabi Muhammad mengatakan Marujul Abdullah laukana yusalli min lain Dan dari sini baru para ulama mengatakan Boleh seorang guru itu nyindir yang baik kepada murid-muridnya Ya Allah pinternya si Muhammad ini Kalau dia hafal Zubat Kan gitu Kalau dia si Muhammad ini sifatnya sama seperti Abdullah bin Umar Langsung besoknya hafal Zubat Tapi kalau tidak hafal berarti dia tidak paham kata-kata laut di sini. Jadi ketika Abdullah bin Umar dengar Nabi Muhammad SAW mengatakan laukan yusalli minal langsung habis itu ibadah yang gak pernah ditinggalkan oleh Abdullah bin Umar sampai meninggal dunia adalah sholatul lain Karena Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Kalau dia sholat lain dia termasuk orang-orang yang paling baik. Dan kemudian ini riwayat lainnya. Ada riwayat yang lainnya lagi menyatakan langsung Nabi Muhammad SAW menegur Sayyidina Abdullah bin Umar dengan mengatakan ya Abdullah la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Kenapa? Karena ya umal lail tsumma Dulu dia sholat malam terus, terus tiba-tiba ditinggalkan. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu nyindir juga. Wahai Abdullah, jangan kayak si fulan. Kenapa? Dulu dia sholat malam terus ditinggalkan. Nah kata-kata summa di sini, dulu dia sholat malam, terus datang malasnya, sehari waduh nggak enak badan sudah apa wes besok tak sholat besoknya lagi waduh kekenyangan besoknya lagi wah kecapean besoknya lagi yuk ya ampun banyak kerjaan terus jadi kembali kata-kata tuma jadi masih ada tenggang waktunya tenggang itunya yang disebut males nah ketika itu baru ditinggalkan secara total dan itu adalah caranya setan jadi setan tidak mungkin nari kita ke neraka tahu tidak mungkin setan itu maksa kita langsung minum khamar jadi ada kata-kata Tuma di sini ada litarafi, ada jarak di situ. Nah jarak di situ barulah setan itu punya janji-janji palsunya. Dan di sini teguran lagi buat Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sholat, jangan sampai ditinggalkan. Dan kemudian di sini ada lagi riwayat daripada Tabarani an Sahal bin Sa'ad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala syaraful mu'min qiyamul lail Nabi Muhammad ngasih kepada kita jaminan kemuliaan orang mukmin itu ada pada kiamulail, ada pada menghidupkan malamnya. Jadi kalau kita ngaku orang mukmin, kita punya kemuliaan, kita harus bangun malam. Dan bangun malam itu berbagai cara. Mau dia bangun malam, dia mau sholat, silahkan. Mau dia bangun malam, mau dia baca buku, belajar, silahkan. Yang penting berbau ibadah. Jadi namanya dia mulai di sini dia bangun di malam hari, dia menghidupkan malamnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan afdhalul ibadah al sebaik-baik ibadah sunnah itu adalah ilmu, dari ilmu. Jadi Imam Nawawi, eh, Imam Syafi'i itu lebih senang belajar kalau malam. Terus dia begadang belajar. Kurang untuk ibadah sholatnya malam itu. Tapi Imam Syafi'i setiap pagi khatam Al-Quran, malam khatam Al-Quran, sehari dua kali. Plus belajarnya. Nah, kita bulan Ramadan udah hampir 10 hari lebih, nggak tahu hatam apa nggak hatam. Dicek dirinya masing-masing, udah sampai mana? Ada yang sampai Al-Baqarah, ada yang baru Fatihah, ada yang baru Alif Lamim, udah kayak hataman 5 surat, 5 ayat rampung. Nah, kemudian sisanya dicek sendiri sampai mana antara hubungan kita dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kasih kepada kita keistimewaan syaraful mu'min yang mulai kemuliaan orang mukmin itu ada dengan hidup di malam hari. Kenapa selalu memilih di malam hari? Karena logikanya setiap kita punya kekasih maka pasti kita ingin berdoa dengan kekasih. Dan setiap berdoa dengan kekasih kepengen di tempat yang tidak kelihatan orang. Dan sesuatu hal yang tidak kelihatan mata itu berarti berbau gelap. Kecuali dia buta, mau lampunya nyala juga bagi dia gelap. Tapi ketika gelap itu datang, yang paling senang adalah wali-walinya Allah dan para setan yang gentayangan. Kenapa? Ada yang sebagian menutupi matanya orang-orang. Ayo tidur, tidur, tidur, tidur. Nanti kalau telat tidurnya subuhnya lambat loh. Itu bahaya. Gitu. Jangan begadang malam-malam nanti subuhnya telat. Tiba-tiba tidur bangun jam 11 gitu. Oh jangan nanti tidak bisa tidur lagi. Nanti ngantuknya jam 4 sudah mau subuh baru lanjut nah, kan dipaksakan tidur jadi makanya selama masih ada labelnya dia itu santri masih dia belajar jangan pernah waktu mau tidur dipaksakan tidur itu bahaya tapi biasakan tidur itu kalau udah ngantuk baru tidur tapi kalau dia masih ngolet kanan ngolet kiri nggak bisa tidur mikir ini mikir itu mendingan cari buku Meskipun sambil tiduran baca buku tidak apa-apa, tidak usah mikirin nanti mata sakit, bertidur sama baca sambil tiduran, ada baca Jangan biarkan kita tidak bisa tidur terus setan itu masuk, tidak bisa tidur mulai kanan, mulai kiri, mulai kanan, mulai kiri, bangun sana, bangun sini. Tidak bisa tidur itu jangan dipaksakan buat tidur itu selama dia masih menjadi santri, masih belajar, ingin menekuni ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau gitu langsung ambil buku baca. Nah kalau ambil buku baca terus aja dipaksain mata di melek kan. Nanti saya setannya kabur sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW ketika bilang itu kemuliaan orang mukmin, maka kita harus cari kemuliaan diri kita. Sama seperti ada orang yang bilang kalau malam ini bangun, dia langsung dapat gelar profesor. Saya kira bangun semua enggak? Bangun. Kenapa? Karena itu gelar kemuliaan. Ini Nabi Muhammad yang bilang kemuliaan orang mukmin itu ada di qiyamul lailnya. Dan qiyamul itu jangan pernah dipersempit dengan sholat belajar, baca buku, murojaah, mutolaah itu semuanya termasuk qiyamul mulia. Dan itu yang lebih disukai oleh Imam Syafi'i.